Nah barakallahu fikum mereka pun menyanyiakan dunia mereka. al khawfu wal qalaqu wal ju'u mulaziman lahum daiman. Maka menjadilah rasa takut dan rasa sedih atau khawatir dan juga kelaparan mulaziman senantiasa terus-menerus ada pada mereka. Wa kantil jahiliyatu kulluha huruf. Waktu itu di zaman jahiliyah seluruhnya peperangan. Wa kulluha gharatun wa saratun Nah, barakallahu fikum seluruhnya adalah keributan dan juga pertikaian, permusuhan. hatal al-ikhwatu yataqataluna fil jahiliyah hingga saling nah barakallahu fikum bersaudara atau enam saudara-saudara mereka saling bunuh-bunuh di zaman jahiliyah dalam artian saudara kandung saling bunuh-bunuh seperti itu. Nah, barakallahu fikum atau saudara-saudara kerabat istilahnya gitu saling bunuh-bunuh. Fal Aus wal Khazraj maka kabilah Aus dan kabilah Khazraj fil Madinah di kota Madinah hum ikhwatun. Mereka bersaudara min nahiyatun nasab ditinjau dari dari keturunan. Qabilatun wahidatun qahtaniyatun mereka adalah satu kabilah yaitu qahtaniyah. Lakin qamat bainahum harbun tahinah. Namun nah barakallahu fikum terjadilah peperangan di antara mereka, peperangan yang sangat hebat atau sangat dahsyat. Istamarrat aktsar min mi'at sanah. Perhatikan ini. Istamarrat aksar min mi'ati sanah. Nah, terjadi peperangan tersebut terus-menerus. Nah, kurang lebih atau bahkan lebih daripada 100 tahun. Yusammunaha harba bu'as. Mereka menamakan peperangan ini dengan peperangan bu'as. Bainal ausi wal khazraj. Ini peperangan antara kabilah aus dan kabilah khazraj. Wa kana al-yahudu yuqidunaha. Waktu itu orang-orang Yahud mereka yang na'barakallahu fikum menyalakan api peperangan ini falamma ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hajar ila Madinah dan Rasulullah hijrah ke Madinah, jama'ahumullahu bih. Naam, kemudian Allah taala mengumpulkan, menyatukan mereka semuanya dengan sebab nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa tufiatil dan dipadamkan peperangan-peperangan. Wa ta'akhal muslimun dan kaum muslimin saling bersaudara. Wa saru yatan wahidatan ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam maka menjadilah mereka yang semula bercerai-berai, semula bermusuhan peperangan, menjadilah mereka satu tangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hadza ma dzakarahumullah bih inilah yang Allah taala peringatkan atau Allah taala sebutkan nah tentang mereka nah barakallahu fikum Wadkuru ni'matallahi alaikum. Ya, dan perkara inilah yang Allah Ta'ala peringatkan mereka. Nah, di dalam firmannya. Wadkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah kalian. Kenikmatan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian. Itkuntum a'da'an. Ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Ta'ala menyatukan antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka menjadilah kalian dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Jadi kita syukuri barakallahu fikum al-muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, barakallahu barakallahu fikum haramun damuhu wa maluhu irduh. Haram. Ha? Eh? Orang muslim dengan muslim yang satu yang, yang lainnya barakallahu fikum dengan yang lainnya adalah haram. Hartanya, kehormatannya, Nah, barakallahu fikum jiwanya. Naam. Al-mu'min al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'da. Naam. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin satu sama yang mukmin yang lainnya. Nah, barakallahu fikum bagikan bangunan yang saling menguatkan yashuddu ba'daha ba'da. Sebagian mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahu baina qulubihim bil Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara hati-hati mereka dengan agama Islam ini. Wantafa'atil hurubu allati bainahum dan terpadamkan peperangan-peperangan yang ada di antara mereka. Wasaluhad dunyahum dan juga telah baik dunia mereka. Nah, barakallahu fikum. Kadzalika baqiyatu qabailil Arab. Demikian pula sisa-sisa kabilah-kabilah Arab lama dakhulu fil Islam. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, saluhad dunyahum, maka akan Nah barakallahu fikum maka ketika mereka masuk dalam agama Islam saluhad dunyahum maka dunia mereka pun juga nam menjadi baik Lama saluhadu dinuhum ketika baik pula agama mereka. Jadi dunia mereka akan baik ketika agama mereka juga baik wa aminu ala dima'ihim wa amwalihim dan mereka barakallahu fikum na'am saling mengamankan eh, atas harta-harta mereka atau darah-darah mereka wasaru yasiruna fil ardi aminin dan menjadilah mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan aman saral arabi yalqal arabi al akhar min ayyi qabilatin fala ya'ridu lahu bisu maka menjadilah dengan sebab na barakallahu fikum baiknya agama tersebut dengan sebab mereka masuk ke dalam agama Islam, maka menjadilah orang Arab yang satu bertemu dengan orang Arab yang lain, nah dari suku manapun atau dari marga manapun, fala ya'ridullahu bisu. Nah, tidak ada yang berani mengganggu dengan kejelekan. Bal sadatil mahabbatu bahkan terwujudkan nah barakallahu fikum kecintaan bainam antara mereka. Ta'a na'am ta'akhau fi dinillah azza wajal mereka saling bersaudara. nam di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin nam terhadap orang mukmin yang yang lainnya bagaikan bangunan. Yashuddu ba'dha ba'dha yang mana saling menguatkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita bercerai-berai. Wa qalu dan firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka berselisih, nah barakallahu fikum atau mereka bercerai-berai pada agama mereka, wa kanu dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Kamu bukan termasuk mereka sedikit pun. Hadhihi bara'atun minal ladzina farraqu dinahum. Inilah bentuk berlepas diri dari orang-orang nah barakallahu fikum yang mereka bercerai-berai yang mereka berselisih nah dalam agama mereka wa kanu syi'an dan mereka berkelompok-kelompok ai ahzaban kelompok-kelompok. Syiaan maknanya adalah apa? Ahzaban hizb-hizb, kelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok di atas kebatilan. Li'annal matluba kata beliau, dikarenakan yang diinginkan ayyakuna din wahidan. Ini yang diinginkan agar agama itu menjadi satu. Nah, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu Perhatikan satu saja. Perangilah mereka hingga tidak terwujudkan yang namanya syirikan. Tidak terwujudkan yang namanya apa? Kesyirikan. Wa din kulluhu lillah dan akan menjadi agama yang seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Naam. Wa ayyakunan nasu jama'atan wahidatan 'ala din dan agar manusia seluruhnya menjadi berkelompok bersatu. Naam barakallahu fikum satu jamaah di atas agama. Hadza huwa alladhi amara Allah bih subhanahu wa taala. Inilah yang Allah telah perintahkan dengannya. Faman kana kadzalik, maka barang siapa yang orang seperti itu, far Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwali, maka Rasulullah SAW senantiasa nah berloyalitas atau mencintainya. Wahwa waliyu dan dialah yang sebagai penolongnya. Amma man farraqa dinahu Adapun orang yang dia na'am barakallahu fikum bercerai-berai atau dia berselisih atau na'am meninggalkan agamanya wa baqiya 'alan niza dan dia masih dalam keadaan bermusuhan. Eh, setelah dia meninggalkan agamanya, dia tersisa dalam keadaan bermusuhan, wabakia ala amr jahiliyah dan masih tersisa nah pada orang tersebut perkara jahiliyah far rasul bari'un minhu maka Rasulullah berlepas diri darinya nam lasta minhum fi syai. Engkau bukan termasuk mereka sedikit pun. Naam. Yabqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf. nam Maka yabqa an na'rifa. nam sekarang tinggal tersisa nam bagaimana kita mengetahui hakikat daripada perselisihan awal awal khilaf? nam atau Nah, barakallahu fikum pertikaian ataupun perselisihan fil masail fikhiyah. Nah, sekarang kalau bercerai-berai dalam artian berselisih dalam perkara fikih bagaimana? Fal khilafu waqi'un mawjudun al Sekarang perselisihan terjadi dalam masalah fikih yang misalnya terjadi ada yang berpendapat misalkan ketika tasyahud terakhir atau tasyahud pertama, nah ketika mengisyaratkan jarinya barakallahu fikum telunjuknya digerak-gerikkan, ya, ada juga yang tidak itu terjadi perselisihan seperti itu. Tapi apakah perselisihan yang demikian akhirnya menimbulkan kaum muslimin bercerai-berai dalam arti yang tidak bersatu, tidak bersaudara, nah tidak berada di Al-Qur'an dan As-Sunnah? Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, "Fal khilafu waqi'un mawjudul an." Kata beliau, Perselisihan terjadi dan ada sekarang fi umuril fiqh dalam perkara-perkara fikih. Fahal hada ikhtilaf al madmum. Apakah perselisihan yang seperti ini adalah perselisihan yang dicela? Nah, barakallahu fikum jawabannya Insya Allah taala kita akan sebutkan pada pertemuan yang selanjutnya karena ini menunjukkan bahwasanya agar kita senantiasa terbimbing di atas ilmu sehingga memahami mana yang benar, mana yang keliru, mana yang pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah dan mana yang pendapat yang rajih karena orang yang bodoh barakallahu fikum dia tidak akan mengetahui. Nah, biasanya orang yang bodoh itu tidak akan mengetahui kebenaran yang mana. Nah, adapun orang alim barakallahu fikum orang yang berilmu, nah dia akan mengetahui dalam artinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang arjah, mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang lebih kuat. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Disebutkan dalam kitab ada berdunia wa Eh, kalamnya seorang imam ahlu sunnah jamaah Abdullah ibnu Mu'taz rahimullah ta'ala beliau mengatakan Nam al-alimu eh, pun orang alim Fal-alimu ariful jahil Orang alim itu dia tahu kadarnya orang bodoh Kenapa demikian? Li'anahu kana jahilan. Karena orang alim ini dahulu adalah bodoh. Paham ya? Al-alim ya'rifu al-jahil. Orang alim itu dia tahu kadarnya orang bodoh. Kenapa demikian? Li'anahu kana jahilan. Karena orang alim ini dulu sebelum belajar bodoh gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sebaliknya, wa ammal jahil, ada pun orang bodoh, La ya'riful alim, dia tidak akan mengetahui kadarnya orang alim. Kenapa? Li'annahu lam yakun aliman. Karena orang bodoh itu belum pernah menjadi orang yang alim. Beda ya. Kalau orang alim dia tahu kadarnya orang bodoh. Orang bodoh seperti ini tahu karena dia dulu pernah bodoh. Tapi orang bodoh nggak tahu kadarnya orang alim karena dia belum pernah menjadi orang alim. Barakallahu fikum. Wallah alam sahab. Cukup sekian dulu ada pun jawaban berkaitan masalah perselisihan dan rincian yang beliau sebutkan nanti dan sebutkan oleh Syekh Salih Fauzan Habibullah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu alam sahab. Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi rabbil alamin.